Puasa hari kelahiran. Kalau puasa hari kelahiran tidak ada, akan tapi ada makna syukur. Mensyukuri hari kelahiran. Sebab kalau kita bersyukur, boleh kita bersyukur dengan harta. Anis, nah, ingat kelahiranku, aku telah dihadirkan oleh Allah ke bumi ini. Berarti aku termasuk orang yang sudah mengikat janji dengan Allah untuk bersyahadat. Sebab dia ada orang lahir ke bumi ini kecuali di alam ruh sana sudah membuat perjanjian dengan Allah bahasanya dia tidak bersaksi kecuali Allah, eh, tidak ada Tuhan selain Allah dan yang memang utusan Allah berarti karena saya sudah terlahir berarti saya digolongkan oleh hamba yang bersaksi di alam arwah semoga aku tetap bersaksi sampai mati syukuran ulang tahun bid'ah itu kayak aneh ya kok enak sekali bid'ah ya. mensyukuri kok tapi nggak ngasih contoh Nabi nggak ngasih contoh tapi Nabi pernah puasa hari Senin contoh atau bukan kira-kira ya Rasulullah kenapa engkau puasa di hari Senin Nabi Muhammad menjawab, fihi wulitu, karena hari itu aku dilahirkan. Jadi maknanya mana syukur, bukan puasa hari kelahiran. Enggak ada perintah Nabi, puasalah engkau di hari kelahiranmu enggak ada. Akan tapi bisa dimaknai bersyukur karena hari itu aku dilahirkan, hari itu aku selamat. Hari itu ibuku selamat melahirkanku. Hari itu. Jadi boleh dimaknai semacam itu, tapi tidak ada puasa khusus hari kelahiran. Di hari kelahirannya mau puasa, enggak enggak enggak bukan sunnah khusus. Kalau pengen puasa, puasa saja. Seperti hari yang lainnya boleh berpuasa, maka hari kelahiran pun boleh berpuasa. Tapi tidak ada puasa hari kelahiran.